bagian-bagian kalam, jenis-jenis kalam. Karena sudah disebutkan bahwasanya jenis-jenis kalam ya, ada tiga, yakni isim, fi'il, dan harf. Kemudian yang berikutnya pembahasan ini tentang isim dulu disebutkan dalam apa judulnya alamatul asma'i tanda-tanda isem Qala al-musannif berkata Ibn Ajurum rahimahullah falismu ya'rafu bil khafdi Ism itu dikenali, diketahui dengan khafat. Wat tanwini dengan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lami dengan masuknya alif dan lam alif lam wa Huruf khafdi dan dikenali dengan masuknya huruf-huruf khafd. Jadi suatu ism, suatu kalam yang termasuk jenis ism itu bisa dikenali dengan tanda-tanda ini. Ada empat yang disebutkan di sini, yakni khafd, tanwin, masuknya alif lam dan masuknya huruf-huruf khafd. Jadi wa hurufil khafdi itu atas okay, eh, maksud pada duhuli. Jadi tafsirnya wa duhulil arifi walami wa duhuli hurufil khafdi. Demikian. Qala syarih berkata pensyarah yakni Ibnu Utsaimin rahimahullah arba'u alamatin ada empat tanda ya empat tanda untuk isem itu Ya ya'rafu bil khafdi dikena, diketahui dikenali dengan khafad tanda yang pertama ya ini wal basriyuna dan orang-orang Basrah ya, jadi Basriyun dinisbahkan kata kota Basrah di Irak sekarang masih ada ya Basrah Basrah orang-orang Basrah atau mungkin lebih tepatnya ahli nahwu yang ada di kota Basrah nanti dijelaskan insyaallah yu'abbiruna anil khafdi bil jarri mereka mengungkapkan khafat itu dengan ungkapan dengan istilah jar. Hmm. Jadi itu tadi istilahnya adalah hal jar. Hmm. Wa illa fal makna wahidun. Ya. Hanya saja atau meskipun demikian maknanya itu satu. Jadi khafat ataupun jar itu maknanya satu, maknanya sama, hanya berbeda istilah. Ya. Lakin hada istilahun lahum. Akan tetapi ini adalah istilah bagi mereka. Syar itu istilah bagi mereka yaitu ahli Basrah, ahli Nahwu dari kota Basrah atau negeri Basrah. Al-Kufiyu, nah ini. Kenapa disebut Basrah? Karena di sana ada yang lainnya yakni al-kufiyu orang kufi orang dari negeri Kufa ya. dari Kufah ini juga ada di Irak di wilayah Irak ya. sekarang juga insya masih ada Kufah Yakulu mereka mengatakan atau dia mengatakan minkum. Al-Kufiyu, orang Kufah, yang disandar kepada negeri Kufah, dalam hal ini yang dimaksud adalah <coughs> Ibnu Ajurum, Hasan Haji. Jadi Ibnu Ajurum, beliau cenderung mengikuti pendapat orang Kufah, sehingga di sini disebutkan Al-Kufiyu. Ini lafaz mufrad ya, jadi merujuk pada beliau Ibnu Ajurum rahimahullah. Jadi beliau Al-Kufi Ibn Ajurum itu mengatakan khafdun dengan istilah tadi khafad. Khafad. Wal Basriyu yaqulu jarun dan orang Basrah mengatakan jar. Jadi kalau orang Kufah diantaranya ibnu Ajurum tadi mengatakan khafat, adapun orang pasrah itu mengatakan jar. Fa'idha wajadna kalimatan mahfudatan maka jika kita mendapati satu kata yang mahfudah yang khafat arafna annaha ismun kita mengenali, kita mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah ism. Jadi, kalau ada suatu kata yang keadaannya mahfub atau istilah kasrah nanti menjadi majrur kalau syar nanti menjadi majrur kalau khafat menjadi mahfum mahfubun jadi kalau ada satu kata yang mahfub menurut istilah al-kufah atau majrur menurut istilah ahli Basrah, maka kata tersebut adalah isim. Mislu contoh maror tu bi rojulin karimin. Ya, rojulin karimin. Ini khafat atau makfud atau majrur. Maka rojulin dan juga karimin itu termasuk isim. sebelum dilanjutkan sedikit ini tentang Kufah dan Basrah. Ini adalah dua negeri, dua kota tadi di kedua-duanya di, di wilayah Irak, ya. Dan pada masanya itu merupakan pusat pusat dari ilmu yang berkembang saat itu baik ilmu din, syar'i maupun ilmu ini wasilah diantaranya ilmu bahasa Arab ini. Dan terkhusus terkait dengan ilmu bahasa Arab antara dua tempat ini ahli nahu yang ada di Basrah dan juga ahli nahu yang ada di Kufah uh, ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam beberapa pembahasan ya di antaranya ini tentang istilah jar dan istilah khafat ini. Baik ya mungkin nanti di pelajaran tahun mendatang juga akan disinggung masalah ini fatrah dan kufah ini kita lanjutkan insya Allah nanti ada penjelasan lebih lanjut Amma rojulin, adapun lafad rojulin dalam contoh tadi, Maror marortu di rojulin karimin contoh tadi ya Maror marortu di rojulin karimin saya melewati seorang laki-laki yang dermawan yang mulia yang kasih sayang ya, lafat rojulin tersebut falaha alamatun ghairul khafdi dia mempunyai tanda selain dari khafat rojulin dia memang khafat atau maksud atau tadi jar atau mencurur. Tetapi selain itu, rojulan itu mempunyai tanda yang lain. Tidak hanya khafat saja. Apa tandanya? maksudnya ba. Ya. Maksudnya harful khafat atau harful jar itu ba. Apa? Ba. Kenapa? Karena hanya satu huruf ya. Jadi kata dalam bahasa Arab kalau hanya satu huruf disebut ucapan dengan nama hurufnya. Bukan dengan ucapannya, bukan bi, tapi ba. Karena hanya satu huruf. Nanti akan dijelaskan insya Allah. <clears throat> Jadi untuk rojulin, selain khafat, yang tampak dalam contoh tadi, dia dimasuki oleh huruf khafat, yaitu ba tadi. Kemudian berikutnya, lakin karimin adapun Lafat karimin dalam contoh ini mal alamatu ala annaha ismun apa tanda yang menunjukkan bahwa dia itu adalah ism al khafdu tandanya adalah khafat hanya khafat itu tan hanya khafat itu saja yang menunjukkan bahwa rok karimin itu termasuk ism itu tandanya khafat itu tadi atau jar itu tadi huruf akhirnya di kasroh jadi khafat atau jar itu ketika huruf akhir di kasroh rojulin karimin huruf akhirnya di kasroh itu disebut dengan jar atau khofat nah pada karimin tadi ya itu yang menjadi tanda untuk isim. karena huruf akhirnya khofat atau jar atau dengan kasroh itu tadi ini jadi tandanya al khofdu khofat yakni jurrat. yakni dijarkan Fa'idha ra'ayna kalimatan majururatan al mahfubatan. Maka jika kita melihat satu kata yang majurur. satu kata yang dijarkan, al mahfubatan atau kata yang dikhafatkan ala ta'birin muallifi sesuai dengan ungkapan penyusun yaitu Ibnu Ajurum khafat tadi ya. Fahiya ismun maka kata yang demikian, kata yang majurur atau kata yang mahfud tadi termasuk isem ya, merupakan isem ini. ini tanda yang pertama jadi suatu kata kalau dia khafat atau jar istilah lainnya ini huruf akhirnya kasroh maka dipastikan kata tersebut termasuk isem ya, bukan fi'al atau bukan harf yang berikutnya tanda yang kedua Kadalika yu'rafu bitanwini. Demikian pula isem itu dikenali dengan tanwin. Diketahui dengan tanwin. Fatanwinu la yadkhulu illa 'alal asma'i. Tanwin itu tidak masuk kecuali hanya pada isem saja. Tanwin tidaklah masuk kecuali hanya pada isem-isem saja. Dari isem fi'il dan harf dia hanya masuk pada isim saja. Tanwin. Tanwin itu apa? Bunyi nun sukun di akhir kata. Bunyi nun sukun di akhir kata. Un, an, in, itu ya. Kalau dituliskan dengan bentuk ini un, kemudian kalau an, in. Jadi bunyi nun sukun di akhir kata itu yang disebut dengan tanwin. Jadi tanwin itu hanya masuk pada isim, hanya ada pada isim saja. Faida wajattal kalimata munawwanatan. Munawwanatan. Jika engkau mendapati kata itu ditanwin. Munawwanatan. Ditanwin. Fa'lan annaha ismun. Maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut adalah isim. Jika engkau mendapati kata itu di tanwin Maka ketahuilah bahwasanya dia itu adalah isem. Ya. Setiap kata yang huruf akhirnya tanwin itu pasti masuk isem. Termasuk kelompok isem, jenis isem. Hmm. jika dikatakan, Haza rojulun. Ini seorang laki-laki. Rojulun ismun amfi'lun. Rojulun itu isem atau kafi'il. Ismun, dia isem min aina alimna annaha ismun dari mana kita mengetahuinya annaha ismun bahwasanya dia itu adalah ism at-tanwinu yakni tanwin rojulun ya huruf akhirnya tanwin ini maka dia ism marartu bi rajulin rajulin ismun ya, di sini rajulin ismun fihi alam alamatani pada rojulun ini ada dua tanda khafdun dia khafat kasroh khafat tadi kan kasroh ya wa tanwinun dan tanwin ya. jadi kasroh tanda isim dan tanwin juga tanda isim jadi antara jar khafat dengan tanwin itu terpisah ya tidak apa tidak selalu berbarengan artinya pembahasan katakanlah itu doma ataukah fathah ataukah kasroh huruf akhir itu terpisah pembahasannya dengan tanwin ya masing-masing ada pembahasannya sendiri-sendiri ya. sehingga di situ dijelaskan tadi tanda isem itu hmm. yang pertama khofat yaitu melihat jenis harokatnya yaitu dalam hal ini kasroh aslinya ya kasroh kasroh entah itu nanti kasrohnya tamin atau apakah tidak tanwin yang jelas kasroh kemudian tanda yang kedua adalah tanwin tanwin setiap tanwin tanwin itu nanti apakah itu domah tanwin apakah fathah tanwin apakah kasroh tanwin yang jelas tanwin itu tanda isem jadi sendiri-sendiri domah fathah kasroh sendiri atau kalau disebut Eropnya apa ini rofak, ya nasab jar atau kofa tadi itu pembahasan tersendiri kemudian tentang tanwin itu nanti ada pembahasan tersendiri jadi tidak selalu dijadikan satu paket tidak masing-masing sendiri-sendiri ada kofa tadi ada tanwin ya berbeda ya sendiri-sendiri sehingga tadi pada dalam contoh rojulin ada dua tanda dia kofa dan juga dia tanwin. Misalnya arrojuli Dalam satu kalimat adalah arrojuli. Ini isim atau bukan? Isim. Kenapa? Dia dalam hal ini ya yang sudah dibahas dia ya, khafat yaitu kasrah. Ya, bukan padahal tidak tanwin kan? Tapi dia khafat dia kasrah. Jadi sendiri-sendiri ya tidak terikat antara boma, fatha kasroh dengan tanwin tadi. Itu tanda yang kedua yaitu tanwin. Jadi meliputi boma tanwin, fatha tanwin dan kasroh tanwin. Asal itu yang ketiga, tanda yang ketiga wa dukhulul alifi wal lami ya, masuknya alif dan lam masuknya alif lam ya, jadi satu kata kalau dia bisa dimasuki alif lam maka dia itu isem ini, ya, alif dan lam ini kembali tadi tentang kasroh dan kufah penjelasan berikutnya terkait dengan kasroh dan kufah tadi Wal Basriyuna, orang-orang Basrah, ahli Basrah, ahli Nahwu dari Basrah, Yakuluna mengatakan, mereka mengatakan, Duhulu al, masuknya al. Jadi, ahli Basrah menyebutnya dengan al. Ya. Wal khilafu fi hada yasirun. Ya, perbedaan dalam hal ini yasirun itu mudah artinya bukan sesuatu khilaf yang apa berat yang sulit atau bukan itu hanya sekedar apa penyebutan istilah ini mudah tidak tidak sampai e, secara makna atau secara apa faedah tidak hanya sekedar menyebut yang seperti ini menyebutnya dengan apa kalau tadi ahli basrah menyebutnya dengan al ini. tapi kalau alif lam itu tadi berarti dia penyebutan ahlu Kufah. Al-Basriyuna, orang-orang Basrah, ahli Basrah, yaquluna, mereka mengatakan, in, ya, alasannya ya, inna hadhihi kalimatun mukawwanatun min harfaini. Sesungguhnya ini adalah kata yang tersusun dari dua huruf. Alif lam atau al itu kata yang tersusun dari dua huruf Wal kalimatu min harfaini yumtaku bilafziha. Kata yang tersusun dari dua huruf itu diucapkan dengan lafadznya. Ini kan dua huruf. Ya, hamzah dan al. Karena tersusun dari dua huruf, maka dia diucapkan dengan lafadznya. Al. Seperti ini dua huruf diucapkan dengan lafadznya min. An. Kan begitu kalau dua huruf diucapkan dengan lafadznya itu alasan hujah ahlu basrah wal kufiyuna yaquluna adabun ahlu kufah mereka mengatakan hadhihi kalimatun mukawwanatun min harfaini ini kata yang tersusun dari dua huruf lakinnahuma harfani hijaiyani akan tetapi keduanya itu adalah dua huruf hijaiyah ya harfani hijaiyah ini dua huruf hijaiyah ahaduhuma laisa asliyan yang salah satunya itu tidak asli jadi pada al atau alif lam itu tadi menurut ahlu kufah ya ini tersusun dari dua huruf dua huruf hijaiyah yang salah satunya itu tidak asli. Wahwa alhamzatu yakni hamzah. Jadi hamzahnya di sini ini tidak asli. Ya. Hamzatu al, hamzatu waslin. Hamzah dari al ini adalah hamzah wasal. Ya. Jadi hamzah pada al ini dia adalah hamzah wasal. Ya. Terus Indad darji wal indad darji wal wasli dia itu di ya, arti arti harfnya terus itu di, dijatuhkan atau dihilangkan ya. jadi hamzah wasl itu di, dihilangkan artinya tidak diucapkan indad darji ketika di pertengahan wal wasli dan ketika bersambung hamzah wasal itu dia tidak diucapkan ya dihilangkan ketika di tengah-tengah kalimat dan ketika bersambung artinya sebelumnya ada kata yang mendahulunya kemudian bersambung dengan kata itu itu hamzah wasal ya. Falaisat asliyatan hatta nakula innaha namsiku bilafbiha. Sehingga Hamzah was, hamzah pada al tersebut dia itu tidak asli sehingga bisa dikatakan bisa kita mengatakan bahwasanya kita mengucapkan dengan lafadznya hmm. jadi karena itu hamzahnya wasal maka tidak bisa kemudian itu maksud dari kalimat ini tadi ya falaisat asliyatan hatta naqula inna nambiqu biha jadi karena itu hamzahnya wasal dia tidak asli sehingga tidak bisa dikatakan apa mengucapkan dengan lafadznya. Ya. Idan bimada naumtiku jika demikian dengan apa kita mengucapkannya? Bagaimana kita mengucapkannya? Naumtiku bismiha kita mengucapkan melafatkan bismiha dengan namanya. Nama dari huruf itu tadi. Nakulu kita katakan al alifu wal lamu alif dan lam ini. Jadi tidak diucapkan al, tapi diucapkan dengan namanya. Ini alif, ini lam. Sehingga disebut dengan alif lam. Jadi hamzah atau wasal itu juga bisa disebut dengan alif. Lagi ya perbedaan pendapat antara Satriyun dan Kufiyun. Tanbihun peringatan صار الكوفيون والبصريون يختلفون في يختلفون أيضا في al atau fi alif lam ya, jadi ahlu kufah dan ahlu basrah itu juga berbeda pendapat ya pada alif lam dalam ucapan fi kaulina dalam ucapan kita dalam contoh ucapan al kitabu dalam ayat zalikal kitabu di surah al-baqarah yang kedua al kitabu Bagaimana penjelasannya? Al-kitabu hal naqulu al-alifu wal lamu, apakah kita mengatakan alif dan lam? Ya. Au naqulu atau kita katakan al untuk menyebut itu tadi ya. Apakah dengan menyebut alif lam ataukah dengan menyebut al? Ya. In kunta basriyan jika engkau basriyan seorang ahlu Basrah atau mengikuti pendapat ahlu Basrah, fakul maka katakan al Wa in kunta kufiyan dan jika engkau itu kufiyan mengikuti kufi, kufah, ahli kufah, fakul maka katakan al alifu wal lamu alif dan lam. Ya, di sini beliau malah seakan-akan ya monggo silakan dipilih mau mengikuti ahli Basrah atau ahli Kufah dalam masalah ini mau menyebut dengan alif lam atau dengan al ya. wa hujjatul basriyina hujjah ahli Basrah anna al harfani bahwasanya al itu dua huruf wal kalimatu idza kanat harfaini yuntaqu liha kata itu jika tersusun dari dua huruf maka dia diucapkan dengan lafadznya walihada taqulu min oleh karena ini engkau mengatakan min harf jarrin itu adalah huruf jar wala taqulu dan engkau tidak mengatakan al mimu wan nunu ya tulisan semacam ini tidak tidak diucapkan, tidak disebut dengan min nun, tidak. Kenapa? Ini dua huruf. Maka diucapkan dengan lafadznya. Min. Ya sudah. Bacanya min dibaca dengan min. Tidak min dan nun. Ya, jadi tidak mengatakan min, nun, huruf jar. Tidak begitu. Tapi min itu huruf jar. Watakulu dan engkau katakan alamu harfu jarin. Engkau mengatakan ini lam. Itu adalah huruf jar. Maksudnya apa? wala taqulu li harfu jar dan kau tidak mengatakan li dengan huruf jar atau li itu huruf jar dalam contoh misalkan li Muhammadin Alkitabu li Muhammadin kitab itu milik Muhammad ini kan satu huruf ya ini huruf jar nah untuk menyebut ini bagaimana apakah disebut dengan li atau tadi ada ba disebut dengan di tidak kenapa ini hanya satu huruf ya karena ini hanya satu huruf maka disebut dengan nama hurufnya ini huruf nama hurufnya apa lam, ini nama hurufnya ba maka kalau hanya satu huruf disebut dengan namanya ini lam ini ba ya, tidak disebut ini li ini di, tidak karena hanya satu huruf tapi kalau dua huruf maka baru disebut dengan ucapannya min al ya, fi dan seterusnya. Ini. Itu ya. Dan sudah waktu, nanti selanjutnya insya kita lanjutkan pada sholat sebentar ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaAllah kita lanjutkan buat pembahasannya tadi. Jadi tadi sudah dari ahli Basrah mereka mengatakan membacanya al karena itu dua huruf sehingga diucapkan dengan nakobnya. Kemudian yang berikutnya lakin al-kufiyuna yaquluna akan tetapi ahli kufah mereka mengatakan innal hamzata laisat asliyatan fil kalimati sesungguhnya hamzah itu hamzah pada alif lam ini pada al itu itu bukan asli tidak asli pada kata itu al hamzata yu'ta biha lil wasli kenapa dikatakan tidak asli karena hamzah itu didatangkan, diadakan untuk wasol, untuk bersambung, ya, untuk menyambung. Ya. Walihada tusqatu inda darji walistisali. Oleh karena ini hamzah itu akan dihilangkan ya, tidak diucapkan inda darji ketika ada di pertengahan kalimat walid bisoli dan ketika dia bersambung. Ini. Jadi hamzahnya itu tambahan untuk menyambung, okay. Menanj- e, menyambung dari e, kata tersebut. Dan ketika dia berada di tengah kalimat bersambung dengan kata yang sebelumnya, maka hamzah itu nanti dia tidak diisarkan. Fatakulu masalan, misalnya engkau mengatakan akram tur rojula. Ya. Akram tur rojula. Hal ja'atil itu apakah hamzahnya ada, datang? Hamzahnya diucapkan? Ma ja'at tidak datang, tidak ada, tidak diucapkan. Fatahulu masalan wal qamari talaha. Engkau mengatakan misalnya dalam ayat wal qamari idza talaha ya. demi bulan jika dia mengikutinya di surah asam ayat yang kedua wal qamari wal qamaru hal ja'atil hamzatu apakah hamzahnya ada datang masya'atil hamzatu hamzahnya tidak ada tidak datang Dan ya demikian fananfiqu bismiha maka kita mengucapkan dengan namanya wa naqulu al alifu wal lamu dan kita ucapkan kita katakan alif lam alif dan lam atau alif lam hmm. jadi karena itu dia tidak asli dia uh, tadi diadakan supaya untuk bersambung menyambung dengan kata yang sebelumnya dan ketika ada di pertengahan atau ketika bersambung tadi dia tidak diucapkan maka uh, dengan hujah ini, dengan alasan ini, ahli kufah mengatakan itu diucapkan dengan nama hurufnya alif lam Tadi walaupun ahlu Basrah berpendapat demikian mengatakan itu al, ahli Kufah mengatakan itu alif lam. Baik, perhatikan di sini yang berikutnya. Hadalah khilafu, perbedaan ini hal yatarattabu alaihi syai'un apakah itu hmm, berakibat padanya apakah berakibat sesuatu padanya la yatarattabu alaihi syai'un tidak berakibat sesuatu padanya jadi hanya apa al khilafu lafziyun perbedaan itu hanya secara lafaz saja ya, tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, tidak ada akibat dari sisi mungkin makna, dari sisi faedah, dari sisi yang lain tidak ada pengaruhnya, tidak ada akibatnya sedikit pun. Ya. Jadi perbedaan tadi hanya lafadznya saja. Ahli Basrah menyebut al, ahli Kufah menyebut alif lam. Itu saja, hanya dari sisi menyebutnya saja. Tadi di awal disebutkan perbedaan yang yasir, yang mudah, yang ringan. Hmm tidak sampai uh, pada masalah yang pokok hmm, hmm. sehingga yang semacam ini tidak perlu di besar besarkan ya sudah mau menyebut itu alif lam ada hujahnya mau menyebut itu al juga ada hujahnya idan idza wajadta kalimatan fiha al alifu wal lamu hmm, kembali ke tanda isim tadi ya jika engkau mendapati satu kata di situ ada alif lam. Fa'lam, maka ketahuilah annaha ismun, bahwasanya kata itu adalah ism. Taqulu kau katakan al-lailu fi hadhil ayami qasirun malam di hari-hari ini qasirun pendek malam yang ada di hari-hari ini itu pendek al-lailu fiha min alamatil ismi pada lafaz al-lail di situ ada tanda-tanda isem yakni al alifu wal lamu alif dan lam qasirun fiha min alamatil ismi at tanwinu pada lafaz qasirun di situ ada tanda-tanda isem yakni at tanwinu tanwin hmm. jadi satu kata kalau dimasuki alif lam ya maka menunjukkan kata tersebut termasuk isim. Kemudian tanda yang berikutnya wa hurufil khafdhi atau takdirnya wa duhuli hurufil khafdhi dan masuknya huruf-huruf khafd atau huruf-huruf jar. Hadhil alamatur rabi'atu inilah tanda yang keempat. Fa duhulu huruf harfil jarri al kalimati ya, maka masuknya huruf jar pada kata tersebut alamatun ala annaha ismun adalah satu tanda bahwasanya kata tersebut adalah ism. Satu kata kalau dia bisa dimasuki huruf jar atau huruf khafat menunjukkan kata tersebut merupakan ism. tentang huruf-huruf -huruf Nanti ada penjelasan sesudahnya, hanya saja di sini saya so, apa menyisipi dulu dengan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi sebelum membahas tentang huruf-huruf fakot, ada sedikit tanya jawab terkait dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan dari ini tadi. Bisa dipahami, ada yang ditanyakan bahasa bahasa yang disampaikan Syekh sulit atau mudah? Bahasa apa? Dialogis ya untuk tidak satu arah tapi dua arah ya. Nah, mengundang yang mendengar juga ikut seolah-olah kan diajak bicara. Kita lihat contoh beberapa pertanyaan yang Syekh ajukan sekaligus beliau jawab sendiri. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang dibahas ya. Maka pulu apa yang kau katakan si rojulin tentang seseorang kata balaka risalatan ya, seseorang yang menulis kepadamu sebuah surat ya, seseorang yang menulis padamu sebuah surat yahdi qissata rehlatihi dia menceritakan per, kisah perjalanannya ila Makkah ke Makkah fil haji pada waktu haji waruju'ihi minha dan kembalinya dia dari Makkah. Apa yang kau katakan pada sosok yang demikian? Dia menulis surat kemudian cerita perjalanannya ke Makkah untuk haji kemudian pulang dari Makkah. Ya. Nah, menulis ya. Hal yusamma hadal kalama amla, apakah ini dinamakan dengan kalam? Apakah tidak? Hada laisa bikalamin. Ini bukan kalam. Ini tidak termasuk kalam. Ain dan nahwijina di sisi ahli nahu di kalangan ahlu nahu. Kenapa? nahu laisa bilafzin. Karena dia itu tidak berupa lafaz. Dulu sudah dijelaskan kitabah tidak termasuk lafzi. Sehingga yang memiliki kitabah tulisan tidak termasuk kalam. Menurut ahli nahwu secara nahwi. Ya, ini. Jadi apa pertimbangannya secara nahwu. Ya, ini. Berikutnya, ma taqulu fima Ida qala laka syakhsun. Apa yang kau katakan terhadap sesuatu apa yang kau katakan pada sesuatu. Jika ada seseorang mengatakan kepadamu, ini istahata, in istahatta atau ini istahata. Jika engkau rajin, jika engkau bersungguh-sungguh. Ada seseorang mengatakan ini pada pada Anda. Lalu apa apa yang kau katakan terhadap ucapan ini? Ini istahata. Jika engkau rajin, jika engkau sungguh-sungguh. Hal hada kalamun, apakah ini kalam? Amla ataukah tidak? La, tidak. Kenapa? Laisa kalaman dia tidak kalam, dia bukan kalam di anahu, ghairu mufidin. Karena dia tidak berfaedah, tidak memberikan faedah. Ya. Apa? Masih ada yang diperhatikan, masih ada yang dilihat, dipandang atau ditunggu. Ini tahatta, di kantor rajin. Terus kenapa? Ada apa? Masih ada sesuatu yang apa ngambang ada sesuatu yang di, diperhatikan ini sahata apa tanjah misalnya engkau sukses engkau berhasil baru itu mufid tapi kalau hanya ini saja ghairu mufid tidak berfaedah berikutnya mata pulu fi rajulin qala laka inna apa yang kau katakan pada seseorang yang mengatakan padamu inna Ada seseorang mengatakan inna. Kemudian la laisa bikalamin. Nah, orang atau seseorang mengatakan tidak, ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahu ghairu mufidin. Nah, karena dia itu tidak mufid, ghairu mufid, tidak memberikan faedah. Inna. Ada seseorang mengatakan inna. Kemudian orang lain mengatakan, oh ucapan ini, ucapan inna itu bukan kalam. Kenapa? Ghairu mufid, tidak memberikan faedah. Artinya apa ini? Ya. Kalau memang itu diartikan sesungguhnya, kalau itu dimaknakan dengan sebagai huruf taukid, ya, list taukid, memang itu ghairu mufid. Tidak memberikan faedah, sehingga itu bukan kalam. Hal hadza sahihun? Apakah ucapan yang semacam ini benar? Artinya langsung memutlakkan bahwasanya inna itu bukan kalam. Itu benar? La, tidak. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ya. Jadi tadi ya, si A mengatakan si B, inna Kemudian ada sisi mengatakan, oh, itu bukan kalam. Kenapa? Karena ini itu mutaukid, terlalu mufid. Apakah kemudian omongan sisi tadi bisa dikatakan benar? Belum tentu ya. Kenapa? Kita lihat penjelasannya. Inna, lafaz inna ini, ya, Inka nahiya amrun minal anini, jika dia merupakan bentuk fi'il amr dari Al-Anin bentuk amr dari Al-Anin fahiyah kalam maka dia itu kalam ya kenapa Al-Anin itu nanti fiilnya anna ya ini ini fiil maudhi anna ada fiil maudhi semacam ini ada anna itu fi'il madhi fi'il mubaraknya ya'innu kemudian yang sudah belajar tafsir dari fi'il mubarak ya'innu menjadi fi'il amar menjadi bagaimana apa menghilangkan huruf mubara'ah kemudian akhirnya dikubur tapi karena ada dua sukun sukunnya diganti dengan fathah sehingga itu menjadi inna jadi inna dalam kaitan ini dia bentuk fil amr dari anna ya ini inna. Al anin itu masdarnya. Artinya me, merintik, mengerang. Ya, merintih tahu ya merintih sakit atau apa kemudian terasa sakit merintik semacam itu merintik mengerang semacam itu jadi di sini dalam kaitan ini inna itu ternyata bisa kemungkinan aja ya, dia bentuk fil amr dari anin atau dari anna ya ini itu tadi. Nah, kalau ternyata inna itu bentuk fil amr dari anin atau dari anna ya ini, maka dia kalam. Ya. Kenapa? Karena di situ ada fi'il dan ada fa'ilnya. Fa'ilnya bolir mustadir, fakturnya anta ini fi'il ini fa'il jumlah ini ya kalimat sempurna ya. kalam hmm. gitu. itu kalau bentuk amr dari amin wa ingkana harfa tauqidin dan jika itu berupa huruf tauqid falaisat kalaman maka dia bukan kalam tadi kalau dia ternyata itu maknanya tauqid dan hanya disebut inna itu saja maka itu bukan kalam hmm. jadi perlu kita juga berhati-hati lihat apa siapul kalam konteks kalimatnya konteks pembicaraannya bagaimana atau kapan inna itu digunakan kalau ternyata dalam suatu konteks ya dia terkait dengan makna anin tadi anna ya ini inna tadi merintih ya mengerang ya. maknanya itu berarti ini tadi bentuk fil amr berarti dia kalam termasuk kalam tapi kalau memang itu bukan bentuk amr berarti dia huruf taukid ya dia bukan kalam jadi ketika menjumpai satu kata ya itu tadi hati-hati dulu teliti benar nggak ketika langsung dikatakan seperti ini misalnya tadi mencintainya kemudian katakan ini bukan kalam spontan atau langsung tanpa melihat tadi konteksnya bagaimana jadi siapul kalam gitu ya perlu diperhatikan siapul kalam konteks kalimatnya ini selalu siapul kalam ya, ini selalu diperhatikan konteks kalimat konteks pembicaraan apa mana inna atau itu huruf taukid ataukah sila amr tambah sedikit Izan, jika demikian inna laisat kalaman Jika tadi inna itu huruf taukid Maka dia bukan kalam Di annaha ghairu mufidatin wala murakkabatin karena itu karena dia itu tidak memberikan faedah tidak mufidah tidak mufid wala murakkabatin dan tidak pula tersusun tidak pula berupa susunan ini hanya satu kata kalau itu tauhid hanya satu kata tapi kalau fil amar ada dua kata <clears throat> Ma taqulu fi rajulin ghairi Arabiyyin? Apa yang kau katakan pada seorang yang bukan Arab? qama amamana dia berdiri di depan kita wa khutbah khutbatan kamilatan dia berkhutbah dengan khutbah yang sempurna jelas ya sempurna hal hada kalamun am ghairu kalamin apakah ini kalam apakah ghairu kalam jawabannya ghairu kalamin bukan kalam ya, ghairu kalam Dimana kenapa li'annaha li'annahu laisa bil wad'il arabiyyi karena dia itu tidak dengan wabah Arabi, tidak dengan apa susunan Arabi, tidak dengan bentuk Arabi, tata bahasa Arabi. Ya, fala yusamma kalaman dan nahwiyina maka itu tidak dinamakan dengan kalam di kalangan ahli nahwu. Wa in kana mufidan walaupun dia itu mufid, memberikan faedah, memberikan makna yang jelas, yang sempurna. Lakin nahu laisa bikalamin indan nahwiyina akan tetapi itu bukan kalam di kalangan ahli nahwu karena tidak mengikuti pola susunan tata bahasa Arab ini. Jadi harus mengikuti susunan tata bahasa bahasa Arab baru disebut dengan kalam. Kalau tidak, itu bukan kalam. Ini. Di kalangan ahli nahwu. Sekali lagi ya, indan nahwiyin yang dimutlakkan tapi indan nahwiyin ini selalu diperhatikan satu lagi asyara nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli qa'idan ila sahabati an nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan wa huwa yusalli qa'idan dalam keadaan beliau salat dengan duduk ila sahabat mengisyaratkan pada sahabat Waqad sallu qausahu qiyaman dan sungguh mereka para sahabat uh, salat di belakang beliau qiyaman dalam keadaan berdiri. Wa asyara ilaihim dan beliau Nabi saw alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka lisu supaya kalian duduk. Fa jalasu sehingga mereka duduk. Ya. Jadi dalam satu kejadian An Nabi saw alaihi wasallam mengisyaratkan kepada sahabat dalam keadaan Nabi itu duduk, sholat sambil duduk. Kemudian mengisyaratkan pada sahabat supaya mereka juga duduk. Sebelumnya para sahabat itu sholatnya berdiri. Kemudian Nabi mengisyaratkan supaya mereka duduk. Hal hadza kalamun apakah ini kalam? Eh, yang demikian perbuatan Nabi dengan mengisyaratkan tadi tanpa mengucapkan satu kata pun tapi mengisyaratkan ya dengan tangan misalkan atau dengan apa Apakah ini termasuk kalam? La, tidak. Kenapa? Di anal kalama la ayaku nabi lohwi. Karena kalam itu harus berupa lafaz. Kalam itu tidak bisa tidak dia harus berupa lafaz. Amma bil isyarati adapun isyarah ya, wa in afada walaupun itu memberikan faedah, walaupun isyarah itu memberikan pemahaman yang sempurna, paling bicara kalamin maka itu bukan kalam ya ini walihada lam tabatil lam tabatil salatu fihi oleh karenanya ya itu sholat itu tidak menjadi batal padanya kenapa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengisyaratkan ya beliau tidak mengucapkan sesuatu ya karena kalau mengucapkan sesuatu dalam sholat di luar bacaan sholat ya maka sholatnya batal mengucapkan berbicara tapi kalau hanya mengisyaratkan tanpa berbicara, ya, karena ke satu kebutuhan ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, ini, ini hadis ini atau e, kejadian itu diriwayatkan e, apa sumbernya dalilnya Rawahul Bukhari diriwayatkan Imam Bukhari Kitabul adan di dalam kitab Adzan babu innama cu'ilal imamu liyutamma bihi hanyalah imam itu dijadikan untuk diimami. Ya, imam itu diberikan hanya untuk diimami. Rakam nomor 688. Wa muslimun dan hadis tersebut tentang kejadian tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim kita sholat di dalam kitab sholat babu timamil makmumi bil imami bab makmum menjadikan imam pada sang imam nomor 412 jadi suatu ketika Nabi sholat sambil duduk Kemudian di belakang beliau sahabat sholat sambil berdiri. Kemudian Nabi mengisyaratkan supaya sahabat duduk. Maka sahabat sholat ikut duduk. Karena Nabi berhalangan ya, beliau sholat sambil duduk karena uzur, karena sakit. Ya. Kemudian mengisyaratkan para sahabat untuk duduk sholatnya mengikuti imam. Dan tadi dengan isyarat itu dilakukan di waktu sholat, bukan sebelum sholat, tapi sudah dalam sholat itu isyarat kan ya, mungkin dengan tangan panjang itu ya. ya itu tetap sholatnya tetap sah tidak batal kenapa karena hanya dengan isyarat ya, isyarat tidak termasuk kalam ada yang ditanyakan Ini baru beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dibahas. Masih ada beberapa. Yang berikutnya terkait dengan pembagian kalam. Ya, yang itu juga sudah dibahas kemarin. Ya. Mungkin coba dibaca dulu, dipelajari. Eh, pertanyaan pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Tani dan juga apa yang beliau jawab. Ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? ya. kalau kata sendiri oh, sama syariat ah, perkataan itu apa kata eh, ya. itu. sudah jadi istilah ya? Ya, ya kalau ya kalau arti secara hati ada hanya saja mungkin di, apa untuk me, mengkaitkan dengan istilah secara nah mungkin sulit ya. yang jelas kalau kalau syiar atau khofdun tadi secara asli itu ketika isim itu huruf aslinya kasroh saja itu sudah pengertian secara istilah nahwu ya. Ini kalau secara harfiah juga ada. Artinya kalau nggak salah menyeret atau apa. Kan apa hubungan menyeret dengan kafir kan tidak ada. Walau alam secara yang nampak tidak tidak nyambung tapi walau alam. Jadi itu sudah jadi satu istilah dalam dalam ilmu nahwu jar itu ketika tadi huruf akhir dari isim itu kasrah itu disebut dengan istilah jar atau khofat kalau domah apa rofa rofon itu domah kalau nanti huruf akhirnya fathah itu disebut nasab nasbun ini itu fathah itu sudah jadi satu istilah dalam nasab nanti akan dibahas insya Allah akan dibahas yang ini ya ropa nasab siap semuanya insya Allah di beberapa pelajaran kita akan dibahas ada lagi yang lain kalau tidak ada untuk malam ini sampai dulu Assalamualaikum kekurangannya dengan gangguan yang ada